Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan belajar kita dari kitab panduan ilmu saraf pada halaman yang ke-21 ya. Kita masuk pada halaman 21. Kita mengenal isim dhamir. Isim dhamir itu adalah kata ganti ya. Naam. Kata ganti ya, dan di dalam bahasa Arab ya, banyak sekali kata ganti namun secara umum dibagi menjadi tiga ada kata ganti orang pertama disebut dengan mutakallim dhamir mutakallim yaitu aku dan kami kata ganti orang kedua dhamir mukhatab yaitu kamu dan kalian kemudian kata ganti orang ketiga atau ghaib yaitu dia dan mereka ya nah kalau kita lihat pada tabel di sana ada huwa huma hum hiya huma hunna أنت أنتما أنتم أنت أنتما أنتن أنا نحن هو ini مفرد يا ضمير غائب يا ضمير غائب مذكر مفرد artinya adalah dia satu orang laki-laki huma ya mereka berdua ya dua orang laki-laki hum mereka laki -laki, ya lebih dari tiga ya kemudian hia dia satu orang perempuan huma dia apa mereka dua orang perempuan hunna ya mereka lebih dari tiga perempuan ya tiga atau lebih enam kemudian anta kamu satu orang laki-laki antuma ya ini mufrad anta kemudian antuma musanna ya kamu dua orang laki-laki antum kamu tiga orang atau lebih laki-laki anti kamu satu orang perempuan antuma kamu berdua perempuan ya musanna antunna kamu sekalian perempuan tiga atau lebih, kemudian ana, saya, ya, ini mufrad ya, untuk mudzakkar muannas, kemudian nahnu untuk jamak, ya, kami untuk mudzakkar dan muannas. Nah, deretan huwa huma hum hiya huma hunna ini adalah ghaib. Ya, katakan di orang ketiga, kemudian anta antuma antum, anti antuma antunna adalah mukhatab orang yang diajak bicara, kemudian ana nahnu adalah mutakallim orang yang berbicara. Nah. Kemudian Eh, kita masuk pada isim yang ditunjuk dari sisi asal usulnya. Ada isim yang disebut dengan isim jamid, ada isim disebut dengan isim mushtaq. Nah, jadi is, ya, isim ya dilihat dari asal usulnya hmm. terdapat enam dua jenis. Yang pertama adalah isim jamid, yaitu isim yang tidak dibentuk oleh kata lain. Dalam artian isim jamid itu tidak ada asal usulnya. Dia berdiri sendiri, dia berdiri sendiri, ya. Contohnya adalah kalamun. Ya, tidak ada asal kata kalamun dari mana asal kata kalamun, ya. Atau misalkan lagi adalah uh, apa? babun, ya. Tidak ada asal kata babun, ya. Memang dia berdiri sendiri. Nah, itu namanya isim jami, tidak ada asal usul bentuk tasrifnya. Sedangkan isim mushtaq adalah isim yang memang dibentuk dari kata lain, ada asal usul tasrifnya. Misalnya kitabun berasal dari kata kataba yaktubu ya, kataba yattubu ya, kemudian kita kitabun. Nah. Jadi kitabun ya, itu turunan dari kataba. Ada e, asal muasalnya, ada tasrifnya. Nah, seperti masjidun berasal dari kata sajadah ya, sajadah yasjudu ya. Nah. Dan inilah salah satu tujuan dari kita belajar ilmu sorof untuk mengetahui tentang asal usul kata ya mengetahui akar dari sebuah kata sehingga kita bisa tahu makna yang tepat dari sisi bentuknya ya kenapa karena setiap bentuk memiliki faidah makna yang berbeda dan spesifik Nah, Allah taala a'lam